Al-maliku huwa kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah taala Malik Yaumiddin penguasa hari akhirat hari pembalasan Al-Malik kata Al-Malik kata beliau Allah taala huwa man ittasafa bi sifatil mulki Al-Malik adalah zat yang disifati dengan sifat al-mulk kekuasaan allati min athariha annahu ya'muru wa yanha di mana asar dampak dari kekuasaan ialah memerintah dan melarang Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Malik memiliki sifat fauqiyah, alawiyah. Allah Subhanahu wa taala fauqa sab'i samawat. Allah Subhanahu wa taala al-arsy istawa. Dengan sifat ma al-Malik ini sendiri. Kenapa? Karena kata Syekh min athariha annahu ya'mur wa yanha di antara dampak akibat yang dimunculkan dari sifat al-malik sifat kekuasaan zat yang memiliki sifat kekuasaan di sini adalah ya'mur wa yanha berhak untuk memerintah dan mengatur karena perintah itu tidak mungkin muncul kecuali dari yang di atas kepada yang di bawah iya kepada yang memiliki kekuasaan terhadap yang dikuasai. Berbeda antara ketika yang meminta itu dari bawah ke atas, maka dia bukan meminta, ah, bukan memerintah, tetapi apa? Memohon, meminta. Iya. Begitu. Sehingga dengan sifat Al-Malik ini sendiri Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat alawiyah berada di atas ya memiliki sifat al-ulia tinggi dan di atas ulu wa yusib wa yu'aqib di antara juga efek dampak yang dimunculkan dari sifat al-mulk adalah yusib wa yu'aqib memberikan ganjaran dan membalas membalas akibat perbuatan buruk iya yeah. sehingga ini adalah konsekuensinya sehingga dari sifat ini pula akan lahir pada sifat uluhiyah yang konsekuensinya tentunya adalah ketika zat itu memerintah dan melarang, berhak memerintah dan melarang, berhak memberikan ganjaran dan balasan. Ini artinya apa? Tidak ada yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau wa yatasarraf bimamalikihi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berhak yatasarraf berbuat mengatur bimamalikihi mengatur seluruh yang menjadi tanggungannya bi jami' anwa'i tasarrufat dengan seluruh bentuk tasarruf dengan semua bentuk pengaturan perbuatan sehingga Allah Subhanahu wa taala juga disifati dengan fa'alun lima yurid. Iya. Fa'alun lima yurid. Kenapa? Karena ini Allah taala memiliki sifat al-malik. Dari sifat ini sesungguhnya kenapa di apa kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih, memilih sifat al-malik ini ditempatkan pada yaumiddin karena ini karena sifat ini adalah sifat yang kompleks yang menyeluruh. Menyeluruh di dunia, tasarruf di dunia maupun tasarruf di akhirat. Iya. Tasarruf di dunia dan tasarruf di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dunia ini berhak untuk memerintah kita dan melarang. Dan di akhirat Allah satu-satunya yang berhak untuk yusib wa yu'aqib memberikan ganjaran dan balasan. Ini. Sehingga terhadap seluruh mamaliknya, seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala, seluruh yang menjadi milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah berhak untuk memperlakukan apa yang Allah kehendaki. Sehingga disebutkan dalam ayat juga bahwasanya Allah Ta'ala apa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat tetapi apa? mereka akan yang akan dimintakan pertanggungjawabannya baik sehingga kata Syekh wa adhafal malik liyawmiddin dan di sini Allah idhafahkan, Allah sandarkan sifat al-mulk di sini kepada yaumiddin. Wa huwa yaumul qiyamah. Yaumuddin adalah yaumul qiyamah yaum yudanun nas fihi bi amalihim hari di mana seluruh manusia akan diseru dengan amalan-amalan mereka ya semua akan dibalas semua akan dimintakan pertanggungjawabannya dengan amalan-amalan mereka khairiha wa syarriha baik maupun buruknya amalannya amalan manusia semua ya makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan apa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin nah kenapa demikian li'anna fi dzalikal yaum yadhharu lil khalqi tamam kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi karena pada hari itu kata Syekh yadhhar lil khalq akan tampak bagi makhluk ini secara jelas tamamal zuhur benar-benar jelas gamblang sejelas-jelasnya apa yang tampak kamalu mulkihi kesempurnaan kekuasaan Allah lihat pada hari itu digambarkan apa tidak ada yang bisa berbicara kecuali apa ilaman adinar rahman ya kecuali yang diizinkan oleh ar-rahman Baik. Wa adlihi wa hikmatih. Demikian juga keadilannya dan hikmahnya. Ini kesempurnaan keadilan Allah ketika Allah taala membalas memberikan ganjaran. Demikian juga hikmah ketika Allah taala mengadab mengadab dengan penuh hikmah mengganjar atau membalas memberikan balasan dan ganjaran ini sesuai dengan keadilannya karena dia telah berbuat kebajikan dan mengadabnya karena hikmahnya. Nah, ini. Ya, karena Allah taala sudah mengatakan man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal saleh maka itu untuk dirinya sendiri tetapi barang siapa yang berbuat kejelekan, maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Ya. Baik. Wa qita'i amlakil khalaik. Dan diputuskan dari seluruh makhluk ini. Ya. Diputuskan. Hatta innahu yastawi fidalikal yawm al-muluk wal ri'aya wal abid wal ahrar sehingga semuanya itu setara sejajar di hari itu semuanya sama di hari itu al-muluk ar-ri'ayah semua raja semua rakyat sama ya yeah. wal abid wal ahrar semua budak semua orang yang merdeka sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari itu Ya. Sehingga kulluhum li'idhamati, semuanya tunduk terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kemudian protes, saya dulu di dunia adalah raja, saya ini dan itu. Tidak ada. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan Allah lah Malik Yaumiddin. Ya. Allah lah penguasa di hari itu. Nah, Artinya tidak ada lagi kekuasaan setelah itu. Artinya tidak ada lagi orang yang merasa tinggi di hari itu. Tidak ada lagi yang bisa berbuat sesukanya di hari itu. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu sudah, sudah tidak lagi bermanfaat harta-harta dan anak-anak kita yang dulu kita bangga-banggakan. Iya, Mungkin di dunia kita bisa bangga-banggakan, lo lihat tuh, itu sawah saya, ini ladang saya, itu semua semua di diakui. Ya. Yeah. Ternyata Pak, hanya sebatas pengakuan. Pengakuan di dunia yang kemudian diakui oleh orang-orang, iya kan? Tetapi di akhirat nanti apa? Apakah bermanfaat itu pengakuan itu semua? Tidak. Ya. Yeah. Demikian juga banun anak-anak yang dulu dibanggakan anak saya baru kecil baru bisa berjalan apa bagaimana anakmu sudah bisa jalan anakku sudah berdiri ya sudah berjalan sudah berlari gimana anakmu sudah bisa ngomong oh anakku sudah ngomongnya cerewet sudah persis kayak ibunya seperti itu ya kan diceritakan semua dibangga banggakan ya gimana anakmu sampai naudzubillah cerita bangga anaknya juara catur. Iya. Lihat. Na'udzubillah. Kenapa? Kebanggaan. albanun, banun iya sah? Betul kan? Anak-anak kebanggaan di dunia. Demikian juga dengan harta. Kebanggaan. Dia cerita ke sana kemari. Ya subhanallah. Tetapi dia umul kiamah tidak lagi bermanfaat. Illa man illa man ata biqalbi biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lurus. Nah, bukan mendatang dengan membawa piala hasil ini loh piagam hasil lomba cerdas cermat ini loh hasil dari lomba juara catur dan sebagainya enggak enggak ada itu semua ya dada. Mahum? Demikian. Kulluhum mudi'inuna li'izamati. Semuanya tunduk karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Khadi'una li'izzati Semuanya merendah dikarenakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak ada. Orang sekarang kan bangga loh lihat anak saya yang satu kuliah di Amerika, satu lagi di Australia, satu di Jerman, satu ini dan itu, semua kebanggaan ya kan? Saya, Tamam? Tetapi apa? Apakah itu semua bermanfaat di hari itu? Tidak. Yang membanggakan itu ialah ketika anak kita bisa membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kedua orang tuaku, di mana orang yang dulu aku kenal di dunia. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ya, di dalam Kitabul Iman dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah taala sebuah riwayat yang panjang dikisahkan di sana ada seseorang yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya wahai Rabb di mana orang-orang yang dulu aku kenal di dunia maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa ketika orang itu diperintahkan untuk uh, neraka diperintahkan oleh Allah taala untuk diharamkan menyentuh tubuhnya, maka orang yang diperintahkan oleh Allah taala untuk datang ke, ke neraka. Pergi kamu ke neraka dan cari orang-orang yang dulu kamu kenal di dunia dan keluarkan mereka darinya. Maka dicarilah dan dapatlah sekumpulan orang yang dulu pernah dia kenal di dunia. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah telaga kehidupan dan dia pun masuk ke dalam surga. Kemudian dia tanya lagi, ya Allah, kemana orang-orang yang dulu pernah begini dan begitu? Yang kami kenal di dunia. Maka dia akan cari lagi, diperintahkan Allah Ta'ala mencarinya lagi di neraka. Sampai-sampai di akhir hadis tersebut dikisahkan apa? Sampai Allah Ta'ala perintahkan kepada orang tersebut, cari orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar darah. Sehingga dikeluarkan dari neraka dan tidak tersisa padanya kecuali orang-orang yang sudah tidak memiliki iman. Ya. Ini yang membanggakan. Kenapa? Karena bisa membawa kita selamat. Perkenalan yang indah, pertemanan yang indah ya. Nah, di dunia kita mengenal, di dunia kita saling berteman, saling menyapa dan sebagainya. Dan di akhirat dia merindukan kehadiran kita. Orang seperti ini yang harusnya apa? Dijadikan pertemanan bagi kita bukan orang-orang yang menjerumuskan kita ke dalam abu-abu jahannam. Ya. Hmm. Ayadan billahi subhanahu wa ta'ala. Muntadhiruna limujazatihi. Mereka semua muntadhirun, menanti, menunggu untuk bisa selamat terbebaskan dari hisab. Rajuna sawabahu. Mereka semua berharap untuk mendapatkan pahala khaifuna min iqabih semuanya takut cemas khawatir kalau-kalau diri mereka mendapatkan siksanya nya. khassahu bidzikri oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan al-malik ini pada ayat ini dan idhofahnya khusus kepada yaumiddin tidak pakai sifat yang lain ya karena di hari itu tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fahuwal malik yaumid li yaumiddin wa li ghairihi minal ayyam. Karena pada hakikatnya Allah adalah Al-Malik di hari itu dan di hari-hari yang lain. Ya. Nah, hakikatnya Allah taala adalah Al-Malik baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi terkhusus di akhirat Allah memilih sifat al-malik yang diidofahkan kepada yaumiddin karena ini sebab-sebabnya nah ini Jadi, kita masuk pada ayat berikutnya nah wa qawluhu ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat berikutnya Iyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Na'budu kami beribadah. Kami menyembah. Kami memohon dan berdoa. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, "Ai Nakhussuka wahdaka bil ibadah wal isti'anah. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ayat ini hendak menyatakan nakhussuka wahdak. Kami mengkhususkan dirimu ya Allah secara asah sendirian tidak ada yang lain bil ibadah wal isti'anah baik dalam hal ibadah maupun isti'anah, meminta pertolongan. Kenapa demikian maknanya? Lianna taqdimal ma'lum yufidul hasr. Dikarenakan dalam kaidah ilmu balaghah takdimul ma'lum didahulukannya al-ma'lum atau objek bahasa kitanya atau dalam ilmu nahwunya disebut maf'ulun bihi ya didahulukannya ma'mul di sini daripada amilnya daripada penyebabnya yufidul hasah memberikan konsekuensi pembatasan ya dibatasi di sini mana amil dengan ma, ma, apa makmulnya Makmulnya ialah iyaka. Ini makmulnya. Amilnya adalah na'budu. Ya. <clears throat> ini amilnya. Tapi <clears throat> kenapa tidak kita mengatakan na'buduka saja? Na'buduka wa nasta'inuka atau wa nasta'inu bika. Kenapa demikian? Tidak demikian saja. Kenapa kita harus menahulukan iyyaka na'budu? Iya. Demikian. Karena maknanya lain. Sama seperti kita mengatakan kalau kita na'buduka kami beribadah kepadamu. Dengan kita mengatakan hanya kepadamu kami beribadah. Mana yang lebih spesifik dari dua kalimat ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, ya. Yang kedua, lebih istimewa. Yang kedua, kenapa? Dikarenakan kalau yang pertama, nak na'buduka, kami beribadah kepadamu, bukan berarti ada apa tidak ada ibadah yang apa tidak ada sembahan yang lain. Ya. Bisa jadi kami beribadah kepadamu kepada juga kepada yang lain juga. Demikian. Ya. Misalkan kami berpuasa untukmu tapi bisa juga berpuasa untuk yang lain. Tapi kalau dikatakan hanya kepadamu kami beribadah, berarti apa? Tidak ada yang lain. Nah, berarti apa? Berarti spesifikasinya lebih kuat di sini. Sehingga kata Syekh wa isbatul hukmi lil mazkur. Sehingga pengertian daripada takdimul ma'amlu ma'mul ini yufidul hasr ialah isbatul hukmi lil mazkur wa nafyuhu amma adahu kita tetapkan hukum sebagaimana yang sudah disebutkan tadi artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hapus peribadatan kepada selainnya ini maknanya ya kita beribadah kepada Allah taala dan kita hapus yang lain. Nah, ini. Baik. Faka'annahu yaqul seakan-akan berarti kita mengatakan na'buduka wala na'budu ghairaka. Kami beribadah kepadamu dan kami tidak akan beribadah kepada selainmu. Nah ini. Ya. Dan perlu diingat bahwa umat ini adalah ummatan wasata. Umat yang tengah-tengah. Artinya tengah-tengah itu ada an-nafyu wal isbat ada penafian dan isbat selalu demikian ya kita selalu berada pada kutub tengah tidak saja nafi dan tidak hanya tidak hanya isbat tidak hanya menghapus tidak hanya menetapkan tetapi kita hapus yang memang seharusnya dihapus dan kita tetapkan yang memang seharusnya ditetapkan. Ini. Berarti kita berada di tengah-tengah poros. Ini. umat dan wasata. Ya. Sehingga kalau misalkan <clears throat> kita ajarkan kebaikan tidak hanya sekedar mengajarkan kebaikan, tapi apa? Kita juga memperingatkan orang dari kejelekan-kejelekan ini dakwah yang wasat. Dakwah yang tengah-tengah seperti ini. Jangan kemudian dikatakan dakwah yang hikmah itu adalah yang mengajarkan kebaikan saja. Jangan. Kenapa? Karena ketika datang keburukan maka kita tidak bisa menghempasnya, kita tidak bisa menolaknya, kita tidak bisa mencegahnya dan menghentikannya. Iya. Ini. Tetapi dakwah yang wasat adalah yang berada di tengah-tengah di antara dari dua kutub. Ya. Ini. Nah. Sehingga kita peringat, kita berikan nasihat-nasihat ilmu yang bermanfaat bagi orang dan kita juga memperingatkan orang dari kekeliruan-kekeliruan dan keburukan-keburukan yang ada. Ini. Makanya Syekh Muhammad ba, Mul, Bazmul Allah Ta'ala Beliau sering menekankan dalam darasnya Apa? Bahwasannya termasuk dari manhajus salaf Ialah Mengajarkan ta'alimun nas al-khaira Wa nuhadziru minasyar Wa nuhadziruhum minasyar Nu'alimun nas al-khair Kita ajarkan manusia kebaikan-kebaikan tetapi tidak lupa, kita juga peringatkan mereka dari keburukan. Ingat sabda Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya tidak ada dari seorang nabi pun kecuali apa? Dia akan menunjukkan kepada kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Tidak cukup di situ kan Rasulullah SAW mengatakan. Tapi apa? Dan memperingatkan mereka dari apa? Keburukan yang mereka ketahui itu bagi keburukan bagi mereka. Ini ini adalah dakwah yang wasat. Ya. Nah, jangan kita mau diombang-ambingkan dengan ungkapan-ungkapan orang untuk kemudian apa? Mereka menghilangkan manhaj yang lurus ini. <clears throat> Sehingga di sini seakan-akan kita mengatakan apa? <clears throat> Na'buduka wala na'budu ghairaka wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika ya na'buduka wa la na'budu ghairak kami beribadah kepadamu ya Allah dan kami tidak akan beribadah kepada selainmu ini ya tengah-tengah saya baik wa nasta'inu bika dan kami memohon meminta pertolongan kepadamu wala nasta'inu bighairika dan kami tidak akan meminta pertolongan kepada selainmu ini kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah taala <clears throat> membawakan satu masalah kata beliau rahimahullah taala وقدم العبادة على الاستعانة من باب التقديم العام على الخاص di sini mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan persoalan tentang ibadah dibandingkan al-isti'anah, permohonan bantuan. Kenapa? Min babi taqdimil 'am 'alal khas. Karena Allah taala hendak mengajarkan kepada kita yaitu apa? mendahulukan perkara yang am dari perkara yang khas di sini. Apa perkara yang an? Nanti akan diterangkan. Wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi ba'abdihi. Dan memberikan ihtimam perhatian untuk mendahulukan hak Allah subhanahu wa ta'ala di atas hak hambanya. Hak Allah Ta'ala di sini apa? kalimat Abu na'budu. Ini hak Allah taala. Ya. Sedangkan hak hambanya apa? Nasta'inu bika. Ya. Wala nasta'inu bi Ini adalah hak hamba. Karena Allah taala menjamin in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong kamu. Demikian Rasulullah SAW juga menyatakan kepada Ibn Abbas, Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Kenapa didahulukan ihfadillah daripada yahfadka? Karena ini hendak mendahulukan perkara yang menjadi hak Allah. Karena hakullah a'la wa a'dam min hukukil bashar hak Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih agung mulia dibandingkan hak-hak para hamba makhluk manusia ya ini sehingga demikian maka kita dahulukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala baru kita meminta hak kita ya nah demikian makanya Allah eh, Rasulullah SAW juga demikian dalam hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu ketika mengajarkan tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada Mu'ad. Ya. Yeah. Qala wal ibadatu sekarang pengertian ibadah itu sendiri Qala wal ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al a'mali wal aqwali al zahirati wal batinah. Kata Syekh rahimahullah taala al ibadah yang dinamakan dengan ibadah ialah ismun jami' sebuah nama yang menyeluruh yang kompleks. Likulli ma yuhibbullah yang mencakup kepada segala perkara yang dicintai oleh Allah wa yardahu dan diridainya minal a'mali wal aqwal baik dari amalan-amalan maupun perbuatan-perbuatan al-zahirati wal batinah yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, Ini definisi ibadah itu sendiri. Wal isti'anah sedangkan isti'anah itu sendiri yal i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi'. Sedangkan yang namanya isti'anah ialah i'timad 'ala Allah. Kita menyandarkan diri kepada Allah. Dalam hal apa? Fi jalbin naf'i wa daf'i madar dalam mencari mengambil kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Tapi ingat, tidak hanya i'timad, tidak hanya menyandarkan diri kepada Allah saja, tetapi juga harus dibarengi ma'athiqati bihi fi tahsili dhalik. Dengan adanya sugesti kepercayaan Ya. Dia harus yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti mewujudkan hal itu. Ya. Ini. Sugestinya harus baik. Keyakinannya, kepercayaannya harus benar. Kalau dia hanya sekedar bersandar tetapi hatinya ragu, apalagi sampai tidak percaya, Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonannya, ya. Nah. Begitu kan? Nah. Sehingga harus ada kepercayaan terlebih dahulu, sugesti dulu. Bahwa ini pasti akan diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting yang terkadang sebagian kita lupa hanya meminta-meminta dan menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala tanpa ada keyakinan Allah pasti akan mewujudkannya ya. begitu sehingga dalam isti'anah itu tidak hanya menyandarkan diri tetapi harus yakin bahwa pasti hal itu terwujudkan Kalau ini sudah dipenuhi maka kata Syekh rahimahullah taala wal qiyam bi ibadatillahi wal isti'anah bi huwal wasilah li sa'adatil abadiyah kalau seandainya kita sudah berhasil menegakkan peribadatan hanya kepada Allah dan kita juga isti'anahnya hanya kepada Allah, ini menjadi wasilah, menjadi mediator untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ya. Keabad, keabadiannya apa ke, kebahagiaan yang abadi. Wan najati min jami'i syurur. Dan ini menjadi wasilah, menjadi sarana untuk kita mendapatkan kesuksesan, keselamatan dari semua bentuk kejelekan. Ini kita akan selamat dari seluruh bentuk kejelekan. Lihat kisah yang sangat nyata yang banyak diambil ibrah bahkan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanul qasas kisah yang terbaik dari kisah-kisah yang ada kisahnya apa kisah siapa yang terbaik ahsanul qasas Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nah, Allah sendiri yang mengatakan ahsanul qasas. Sebaik-baiknya kisah. Tidak ada kisah yang lebih baik daripada ini. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang persoalannya apa yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Yusuf yang terkait dengan ayat ini? Apa? Adalah ketika beliau ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan dia dari jami' syurur, semua bentuk kejelekan. Ya. Yeah. Semua bentuk kejelekan. Dari terselamatkan dari tipu daya yang begitu maha dahsyat. Tipu daya yang paling dahsyat tipu daya yang siapa? Hah? Iblis kecil. Hah? Para wanita. Iya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyatakan tentang tipu dayanya syaitan itu apa? Inna kaidah syaitan karena da'ifah Tipu dayanya syaitan apa? Lemah. Tetapi ketika Allah Ta'ala berbicara tentang tipu dayanya wanita yang kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam manaqib Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan An-nisa'u min habaili syaitan katanya. Para wanita itu adalah jerat-jeratnya syaitan. Subhanallah. Jerat-jeratnya loh. Jaring-jaringnya. Ya, Bukan pukat, bukan. Atau apa lagi jaring yang paling hebat? Hah? Tapi ini, ini jaringnya syaitan. Menunjukkan apa? Syaitan kalau nggak punya jaring, nggak berdaya. Iya. Tapi ini ketika dia punya jaring yang menjerat, maka dia menjadi kuat. Berarti yang kuat sesungguhnya mana? Jaringnya yang hebat. Iya kan? Coba kalau dia pakai jaring yang kecil, cuma paling dapat ikan-ikan model ikan got. Iya. Betul kan? Tapi kalau dia jaringnya besar, jeratannya hebat, iya Apalagi di situ ditanamkan makanan-makanan mainan yang digigit itu tidak apa-apa, nggak ada masalah, iya. Lihat. Maka Allah Taala mengatakan apa? Inna kaidakun azim Sesungguhnya tipu daya kalian itu wahai para wanita azim, besar sekali. Tahu kisahnya kan? Ya, sering baca surah Yusuf kan? Kisahnya. Lihat. Bagaimana Imra'atul Aziz, wanita pemuka kerajaan Mesir itu dia merasa dihinakan ketika ketahuan dirinya apa? syaghabat syaghabatu eh, eh, syaghalatu hubba. Nah, begitu di dikalahkan oleh kecintanya kepada Yusuf. Dalam keadaan Yusuf ini sebagai siapa? Anak angkatnya, ya kan? Maka tersebarlah berita di kota betapa hinanya Imratul Aziz ini. Masa wanita mulia senangnya sama maaf maaf istilahnya selera pembantu iya begitu misalkan karena ini apa dijadikan sebagai pembantu ya kan mau yang membantu keperluan-keperluan keluarga tersebut diangkatlah sebagai anaknya iya kan Taib. Begitu besarnya tipu daya ini perempuan. Dia panggil seluruh seluruh apa? wanita kota tersebut yang menghinakan dia. Dia kasih buah dengan pisau. Tidak cukup di situ. Yang semungkin di zaman itu para wanita belum pernah terpikirkan Nggak ada kontes apa catwalk dan sebagainya nggak ada ya kan? Di zaman itu sudah ada. Pesertanya tunggal. Nabi Allah Yusuf. ya Disuruh Nabi Allah Yusuf berjalan di depan para wanita ini. Nah kalau ke sekarang kan kebalik ya, wanita yang suruh berjalan di tengah-tengah komunitas laki-laki kan begitu. Di zaman itu perempuan yang memperdaya laki-laki. Iya, bayangkan. Suruh berjalan di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka melihat ada yang melongo apa ya, mungkin gambaran kita. Kenapa? Karena sampai mereka nggak sadar memotong apa? Bukan memotong buah yang disediakan tetapi memotong jari jemari mereka sendiri. Iya. Tanpa sadar. Bayangkan. Sampai-sampai mereka sebagian mereka ada yang mengatakan apa? Mahada basharun in hada illa malakun karim katanya. Ini bukan manusia ini, tapi ini malaikat. Sudah. Malaikat yang sempurna. Ya. Lihat tipu dayanya. Ya. Sehingga apa yang terbalik berbalik beritanya apa? Yang dulunya menghinakan perempuan Al-Aziz ini, mereka lah yang menjadi terhina. Kenapa? Buktinya nyata tangannya potong semua, ya. Lah kalau Imratul Aziz apa? Cuma cerita saja kan? Nah, cerita bahwa ini perempuan apa istrinya Al-Aziz ini senang sama Yusuf. Lah kalau kalian bukan cuma senang, tanganmu potong kenapa? Iya kan? Lihat tipu dayanya. Iya, makarnya. Besar sekali kan? Tanpa mereka sadari di antara wanita saja bisa saling menggulingkan. Lah gimana pria digulingkan oleh wanita gampang sekali ya. Gampang sekali. Makanya Allah Ta'ala mengatakan Inna kaidakunna azim Azim, betul azim Besar sekali Berapa banyak pria yang jatuh karena wanita Iya, berapa banyak Nah, ini. Baik. Yang menjadi ibrah ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala di akhir kisah atau di tengah-tengah kisah Allah taala mengingatkan tentang kenapa Nabi Allah Yusuf diselamatkan dari berbagai macam tipu daya wanita demikian juga yang lain-lainnya ya kadzalika linusrifa anhu su' wal fahsya innahu min al mukhlasin kata Allah taala demikianlah kami palingkan Nabi Allah Yusuf dari as-su' wal fahsya kejelekan-kejelekan dan perbuatan-perbuatan keji kenapa innahu min al mukhlasin karena Nabi Allah Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Ini intinya di sini. Selamat dari berbagai macam fitnah itu intinya ini. Ikhlas ya ikhwan. Ikhlas. Ya. Kalau kita tidak ikhlas digulingkan kita oleh fitnah. Ya. Pasti digulingkan oleh fitnah. Nah, Demikian. Ya. Makanya kata kaum salaf, "A'dhamul masaib qasawatul qulub." Sebesar-besar musibah bagi kita itu adalah kerasnya hati hati kita keras, gak bisa berbuat ikhlas. Iya. Ini. Iya. Sehingga kata Syekh As-Sa'di taala فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما maka tidak ada jalan keselamatan tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali dengan kita menegakkan kedua hal ini yaitu apa al ibadatu lillahi wahdah wal isti'anah billahi wahdah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qala rahimallahu taala wa inna ibadah ibadatan Dan sesungguhnya sebuah ibadah itu tidak akan dinamakan sebagai ibadah idza kanat ma'khudatan an Rasulillah innama takunul ibadah ibadatan bahwa ibadah itu hanyalah dinamakan sebagai ibadah idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu manakala ibadah itu diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebuah ibadah tidak akan dinilai sebagai ibadah kecuali kalau mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini harus dicamkan baik-baik. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Man amila amalan laisa amruna fahuwa Barang siapa yang beramal suatu amalan apa saja ya laisa alai amruna yang tidak ada urusan kami padanya tidak ada contoh dari kami tentang masalah tersebut fahuwa maka dia tertolak nah, nah ini Makanya Rasulullah SAW ketika berwasiat kepada para sahabatnya yang ikut dalam haji wada Rasulullah SAW haji terakhirnya Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW menyatakan khudu anni manasikakum khudu anni sikakum lihat ya khudu anni didahulukannya anni daripada manasikakum padahal maf'ul daripada khudu apa manasikakum iya yeah. tetapi jar majrur anni di sini muta'alliq dia didahulukan tadi takdimul ma'mul alal amil yufidul hasar artinya berarti kalau kita terjemahkan khudu anni ambillah hanya dariku. Hanya dariku. Tidak boleh dari yang lain. Manasikakum. Ibadah-ibadah manasik kalian. Ini. Hmm? Wasiatnya Rasul SAW. Di haji wada. Haji terakhirnya Rasul alaihissalatu wassalam. Iya. Nah. Sehingga tidak dibenarkan kita mengambil ibadah dari bentuk ibadah apapun juga kecuali bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Sehingga ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali idza kanat makhudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama harus diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua maksud dan biha wajah Allah. Yang kedua maksud dan biha wajah Allah. Harus ditujukan dengan ibadah tersebut wajah Allah semata. Enggak boleh yang lain. Ya. Nah. Begitu. Sehingga dalam ibadah, dalam niat kita itu nanti akan terbagi menjadi dua. Dalam niat beramal, kepada al-ma'mul amalannya itu sendiri bersumber dari mana? Ini harus dilihat apakah bersumber dari Rasulullah SAW atau tidak. Yang kedua, al-ma'mul lahu. Tujuan amalan kita kepada siapa? Ini Sehingga oleh para ulama dibahas tentang masalah niat itu demikian. Dan nanti insya Allah dalam Riyadus Salihin kita masuk bab pertama ya tentang ikhlas wan niat Nah, tentang niat. Uh, niat al-ikhlas wa ikhdaru niat kalau tidak salah judul babnya. Baik. Nah, maka niat ini yang dilihat adalah dua hal. Kepada al-ma'mul yang kita kerjakan ini amalan ini dari mana sumbernya? Kemudian kepada apa? Al-ma'mul lahu. Tujuan ibadah itu kepada siapa? Untuk siapa? Ini. Baik. <clears throat> nah, sehingga kata Syekh Hada ini inil umu ini takunu ibadatan maka dengan dua perkara inilah perbuatan tersebut dinyatakan sebagai ibadah, amalan tersebut dinyatakan sebagai ibadah. Wa dzakara al-isti'anah ba'da al-ibadah ma'a dukhuliha fiha. Sekarang permasalahan lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-isti'anah padahal isti'anah itu sendiri bagian daripada ibadah. Betul kan? Meminta pertolongan itu bagian daripada apa? ibadah. Kenapa sekarang dimasukkan? Ma'udukhuliha fiha padahal isti'anah termasuk dari ibadah. Kata Syekh alasannya lihtiyajil abdi fi jami' ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala. Ini penting. Karena setiap hamba membutuhkan kepada Eh, dalam semua bentuk ibadahnya kepada isti'anah billah tabaraka wa taala. Ya. Ini. Kita tidak akan bisa beramal illa bitauhid minallah Kita tidak akan mungkin bisa beramal kecuali apa? Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini memang yang kenyataannya seperti ini keadaannya, maka sangat-sangat wajib kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap subuh ba'da subuh, setiap bahkan setiap salat, setiap salat Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ini selalu jangan lupa kita doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika ya Allah. A'inni. Bantulah aku, tolonglah aku. Ala zikrika. Untuk mudah zikir kepadamu. Kenapa? Kenapa orang yang sholat langsung pergi sudah selesai, nggak ada urusan. Yang penting kewajiban selesai, iya kan? Nah, Baik. Ada yang dia sedang berusaha untuk zikir tetapi apa? Gangguannya banyak. Hah? Karena sholatnya bawa HP, langsung sholat bunyi. Jadi ingat, oh, tadi ada apa ya? Mau pikir wiridnya jadi wirid ke HP-nya, iya. Harusnya ke jari jemarinya jadi wirid ke HP. Begitu kan? Nah, sekarang paling pintar wirid kan, Ikhwana itu kan. Geser sana, geser sini. Bukan geser jari jemari, bukan. Iya kan? Nah, sahih. Wiridannya beralih Iya kan? Eh? Bukan pada jari jemari lagi sudah. Begitu kan? Nah, harusnya kita memperbanyak tasbih, wa tahlil, wa takbir, ya kan? Nah, nah ini. tapi Tepat kalau ada yang mengatakan apa? Gadget itu antar musibah dan nikmah sudah. Ya. Musibahnya kalau dia tidak pandai mem mempergunakannya, ya nikmah bisa membantu dia untuk mendapatkan banyak kebaikan. Nah ini. Tapi, nah, karena ini lihat dia jilad di fi ibadat ibadati. Tadi maka kita sering-sering doa. Ya. Oleh karenanya Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam fatwanya dia membolehkan kita berdoa selesai setiap salat fardu dengan dalil ini. Di antara yang dijadikan dalil oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala hadis tentang ini. Ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekalipun sebagian ulama lain menyatakan bahwa itu dibacakan inda duburis salat artinya apa? Di kalat tasyahud akhir. Ya. Nah, Kila huma wajih. Kedua pendapat ini memiliki wajih, memiliki sisi kekuatan. Nah, sehingga boleh ini dan boleh itu. Wallah alam sah. Baik. Karena banyak juga riwayat yang lain yang menunjukkan itu. Fi jami' ibadati kita butuh sekali setiap hamba butuh kepada isti'anah billahi taala. Fa innahu illam ya'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'il awamir wa sinabi nawahi. Karena sesungguhnya kalau seandainya Allah tidak membantu dia, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Tidak akan mungkin kita, ya. Jangan merasa sombong. Kita pasti bisa beramal ini dan itu. Jangan, ya. Tapi kita meminta meminta tolong terus, meminta tolong kepada Allah taala, meminta bantuan agar dimudahkan kita untuk beramal. Ini, ya. Nah, demikian. Mafhum? Baik, ila sampai di sini pembahasan pembacaan kitab tafsir dalam surah Al-Fatihah. Fa insyaallah kita masuk pada ayat berikutnya pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala باذن subhanahu wa taala. Nah,